Wa salafatun la taro a'yunuhumun naro yaumal kiamah. Ada tiga mata yang pada hari kiamah tidak akan melihat neraka. Dan yang terakhir wa salafatun la yadkhulunal jannata. Tiga golongan manusia yang kalau tidak bertaubat tidak akan masuk surga. Kemudian oleh Nabi dirinci satu persatu. Pak Amal muhlikatu. Tiga hal yang bisa mencelakakan atau membinasakan. Pertama, pasuhun muto'un. Penyakit kikir atau bakhil yang diikuti. Tentu saja di sini yang namanya bakhil tidak konotasinya hanya sebatas harta. Karena di dalam Islam perintah sodakoh itu tidak hanya terfokus kepada sodakoh bilmal dengan harta, tapi juga bisa dilakukan dengan banyak amal perbuatan. Seperti tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban ketika Nabi bersabda ala kulli muslimin fi kulli yaumin sodakotun Setiap muslim setiap hari mesti bersedekah. Rupanya pikiran sahabat juga waktu itu awalnya tidak jauh berbeda dengan pikiran kita ketika mendengar sedekah itu konotasinya hanya seputar harta. Makanya mereka bertanya, "Wa may yutiku dzalika ya Rasulullah?" Apakah ada orang yang bisa mampu bersedekah setiap hari? Kemudian Nabi menjelaskan Assalamu alal muslimi sodakotun. Mengucap salam kepada sesama muslim adalah sedekah. Wa iyadatukal marido sodakotun. Menengok orang yang sakit juga sodakoh. Wa sholatuka alal janazati sodakotun. Ikut menyelatkan jenazah juga sodakoh. Wa imatatul adha anit torik sodakotun menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan seperti paku, duri dan sebagainya itu juga sodako. Wa aunukat doifa sodakotun. Kamu menolong orang yang lemah itu juga sodako. Wa amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar sodakotun. Bahkan mengajak orang, menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu juga sodakoh. Di surat Ali Imran memang bagi orang yang kikir khususnya bab harta oleh Allah sudah diingatkan sayutawwakuna bakhilu bihi yaumal kiamah Akan aku kalungkan harta yang dibahilkan itu pada hari kiamat. Berbentuk apa kalungnya itu dijelaskan oleh Nabi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mustilalahu yaumal kiamati. Sujaan akroan lahu zabibatan. Akan aku wujudkan harta yang dibahilkan itu pada hari kiamah berbentuk ular yang besar berkepala dua Payahudu bilih zamataihi si ular itu akan mematuki kedua pipinya fayakulu sambil matuk sambil ngomong. Jadi di akhirat itu ada ular bisa ngomong. Padahal di dunia juga kita jangankan ular bisa ngomong, urai bisu juga kita takut. Apalagi ini bisa ngomong. Sambil matuk, sambil ngomong, anak maluka. Anak kan suka. Aku ini adalah hartamu. Aku ini adalah tabunganmu, simpananmu. Yang tidak pernah dititipkan dalam kesolihan. Yang kedua yang mencelakakan itu wahawan mutaba'un hawa nafsu yang dituruti. Di surat Sod 28 memang Allah sudah mengingatkan wala tattabil hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu payudillaka an sabilillah nanti kamu akan tersesat dari jalan Allah. Kita sering menyaksikan banyak orang celaka baik celaka di jalan dalam lalu lintas maupun dalam kehidupan lain masuk tahanan, masuk penjara karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Dan yang ketiga wa ijabul mar'i binafsihi. Orang bersikap ujub. Merasa dirinya paling bersih dari dosa. Padahal di surat An-Najm Allah sudah mengingatkan kita fala tuzaku angpusakum huwa a'lamu bimanit Janganlah kamu merasa diri paling bersih Padahal hanya Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Di sini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarangan dengan gampang menuduh orang lain sesat tanpa alasan yang jelas. Karena di hadis lain juga Nabi mengingatkan laulam nibu. Kalaulah kamu bisa misalnya sehari saja tidak terlibat dosa karena memang susah sekarang ini dosa itu ada di mana-mana, baik dosa mata, dosa telinga, dosa lidah dan sebagainya. Kalau saja kita sehari atau lebih bisa terbebas dari perbuatan dosa, keterlibatan dengan perbuatan dosa, al itu kata Nabi. Ada satu hal yang aku takutkan. Apa? Al-ujub. Al-ujub. Ujub. Jadi dengan bebas bisa membebaskan diri dari dosa, kemudian Ya sombong mengatakan, nih saya adalah manusia yang paling bersih, bebas dari dosa. Justru itu adalah merupakan perbuatan dosa pula. Wa amal munjiatu, adapun tiga hal yang bisa menyelamatkan. Kata Nabi yang pertama, pal adlu pil godobi warido. Berlaku adil di dalam memutuskan sesuatu perkara baik dalam suasana sedang marah maupun dalam keadaan tenang. Memang itu sudah diamanatkan oleh Allah di Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabul taqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap seseorang atau sekelompok orang membuat kamu kemudian berubah tidak berlaku adil. Jadi tidak boleh menghukum seseorang lebih berat karena ada persoalan pribadi, karena ada kebencian atau amarah. Allah mengingatkan berlaku adillah karena itu yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Yang kedua kata Nabi yang akan menyelamatkan adalah al-qasdu bil fakri wal ghina. Bersikap hemat pada saat fakir dan kaya. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kecenderungannya itu agar kaya harus hemat. Nasihat Nabi lebih jauh. Berlaku hematlah baik waktu fakir maupun sedang kaya raya. Karena memang hidup kita itu di Al-Quran sendiri surat Ali Imran dinyatakan watil kal ayamunuda wiluha bainan nas. Zaman itu diputar di antara manusia. Hidup kita itu ibarat ban yang mutar. Kadang di bawah, kadang di atas. Tidak selamanya kita ini sehat, kadang sakit. Dalam usaha juga tidak selamanya untung, kadang rugi. Maka Nabi menganjurkan agar ketika pakir hemat, pada waktu sedang banyak juga hemat, jangan kemudian berubah jadi boros. Hanya tentu saja hemat di sini bukan berarti kemudian berubah jadi bakhil. Yang ketiga, wa khusyatullah fisirri wa alaniya. Yang bisa menyelamatkan kita adalah takut kepada Allah baik ketika sedang sendiri maupun ketika sedang banyak orang. Sebab kadang-kadang banyak orang yang masih mau sholat, ketika ia sholat bareng dengan orang lain, sholatnya kalem, tartib, khusyuk, tenang. Tapi kalau sholat sendiri ngebut, terburu-buru. Bacaannya juga kadang-kadang di mistik dilewatin sebagian. Kita juga merasakan kadang-kadang ketika kita menyendiri merasa tidak ada yang mengawasi. Padahal di surat Al-Mujadil ayat 7 juga sudah diingatkan oleh Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu tidak ada satu kumpulan yang tiga orang kecuali Allah yang keempatnya kemudian tidak ada satu kumpulan yang lima orang pasti Allah yang keenamnya lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu si Allah ada bersama mereka, menyaksikan mereka. Dan inilah yang disebut dengan e, sikap ihsan atau sikap murokobah, hidup merasa selalu diawasi. Dengan sikap seperti itu, insya Allah kalau itu tertanam dalam jiwa kita, kita akan bisa meminimalkan diri dari keterlibatan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Wa ammal kafaratu, adapun tiga hal yang bisa menjadi kifarat, penghapus dosa adalah isbagul wudu isabarat. sabarat. Pertama kata Nabi menyempurnakan wudu pada saat suhu udara sedang sangat dingin. Kita tahu di Arab Saudi di zaman Nabi khususnya sekarang juga begitu. Kalau datang musim dingin itu dingin sekali. Sampai kadang-kadang minus 10 sampai 15 di bawah 0 derajat. Di kita saya kira dingin seperti itu tidak ada. Nah pada saat itu tentu saja menjadi berat orang untuk berwudu dengan sempurna. Karena memang di dalam Islam dianjurkan wudu itu isbag. Jadi wudu kalau boleh saya bandingkan hampir sama dengan zakat. Karena memang e, tujuannya juga sama. Hanya kalau wudu itu lebih ke membersihkan jasmani. Kalau zakat itu membersihkan jiwa dan harta. Dalam zakat kalau kurang itu jadi masalah. Tapi kalau lebih itu jadi lebih baik. Dalam wudhu juga sama. Kalau kurang jadi masalah. Tapi ketika lebih maka itu menjadi baik. Karena itu diperintah isbahil wudhu. Misalnya dalam membasuh tangan itu batas minimalnya sampai sikut. Tapi lebih dari sikut boleh malah dianjurkan. Mencuci kaki Batas minimalnya sampai mata kaki. Tapi kalau lebih misalnya sampai tengah betis, itu boleh malah dianjurkan. Di dalam hadis lain di Imam Muslim Nabi menyatakan Inna ummati yud'auna yaumal kiamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti pada hari kiamah umatku akan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya putih bercahaya dari bekas wudu. Jadi dari hadis ini menggambarkan bahwa pada hari kiamah nanti orang-orang muslim yang rajin sholat dan otomatis tentu saja rajin wudhu maka akan nampak langsung di hadapan Allah wajahnya itu e, bercahaya pertanda dia ahli wudhu ini sama dengan hadis Nabi yang mengatakan kullu kalmin yaklimuhul muslimu pisabilillah yakunu atiha. orang yang luka di jalan Allah Nanti pada hari kiamah waktu dikumpulkan di padang mahsyar akan nampak luka lagi. Misalnya orang sedang perang membela agama, kemudian tertembak atau tertusuk tombak, berdarah, nanti pada hari kiamah pada saat dikumpulkan dia akan berdarah lagi. Tapi tentu sementara karena di sana disebutkan fal arfu, fal launu launu dam wal arfu arful miski. Yang keluar dari tubuhnya itu warnanya darah, tapi wanginya wangi minyak wangi, wangi kasturi. Untuk menandai bahwa orang ini adalah orang yang gugur membela agama. Demikian juga yang wudhu. Yang kedua yang akan menghapus, eh, maaf, yang akan jadi penghapus dosa itu naklul akdam ilal jamaah. Mengayunkan kaki kita untuk menuju sholat berjamaah. Disambung dengan yang ketiga, fa intidorus sholah ba'das sholah. Menunggu sholat berjamaah setelah kita melaksanakan sholat sunat. Tentu kalau ada rawatib setelah rawatib, kalau tidak ada rawatib setelah tahiyatul masjid, kita duduk itu juga menjadi kifarat penghapus dosa. Lebih jelas lagi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan inna hadu, ahadakum idza doa sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berwudu pak ahsana lalu wudunya diperbagus Wudu diperbagus itu bisa tadi dalam pengertian isbah dilebihkan. Bisa juga karena wudhu itu boleh sekali-sekali, dua kali dua kali, boleh tiga kali tiga kali kecuali mengusap kepala. Maka ketika kita mengambil pilihan dua kali atau tiga kali tiga kali itu termasuk ahsana. Memperbagus wudhu. Wa atal masjidah kemudian pergi ke masjid. La yuridu illa sholah. Tidak ada maksud pergi ke masjid kecuali mau sholat, bukan mau mencuri sendal orang, karena di mana-mana sering di masjid itu orang kehilangan sendal. Ini menunjukkan bahwa ada orang rajin ke masjid, tapi bukan mau sholat, tapi mau ngambil sendal milik orang. Lam yahtu khutwatan, kata Nabi, tidak melangkah kaki kita selangkah ke masjid, illa rafa'ahullahu biha darajatan, kecuali diangkat satu derajat, wahat hatta anhu khotiatan, dan dihapus satu dosa. Hadis ini kalau dipahami secara matematis, tinjauan ilmu berhitung, berarti kalau kita 10 langkah kaki kita ke masjid, 10 derajat diangkat, 10 dosa diampuni. Makanya di hadis lain, masih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi me memberikan semacam e, stimulan, stimulan, si nasi ajran fis sholat fa'abaduhum fa'abaduhum mamsyan." Orang yang paling besar pahala sholat berjamaahnya adalah mereka yang paling jauh jalan kakinya dari rumah. Hadis ini sebenarnya mungkin bisa kita pahami bahwa jauhnya rumah dari masjid bukan alasan untuk tidak pergi ke masjid. Karena semakin banyak langkah yang kita ayunkan akan semakin banyak dosa yang kita eh, yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah masjid masjidah, apabila masuk ke masjid, Nabi menyatakan, kanat kana fi solatin mantadortumus solata. Ia mendapat pahala solat sunat selama ia menunggu solat berjamaah. Jadi kalau kita masuk ke masjid, duduk, tahiyatul masjid, kemudian duduk menunggu, maka menunggunya itu juga mendapatkan pahala solat sunat. Waktu soli alaihil malaika dan malaikat mendoakannya. Doanya pendek saja tapi saya kira sangat uh, penting, substansial begitu. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampunilah ia, ya Allah berilah dia rahmat. Itu doa malaikat buat mereka yang menunggu sholat berjamaah. Wa amad darajatu, adapun tiga hal yang bisa mengangkat derajat kita yang pertama adalah pa'it amut to'am. Memberi sedekah dalam bentuk makanan. Memang di surat Al-Insan ayat 8 Allah juga sudah menjelaskan sifat manusia yang disebut dengan golongan al-abror yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat wa imunat ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asiro mereka orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah mereka yang rajin bersedekah dalam bentuk makanan baik kepada uh, ala hubbihi dengan catatan makanan itu masih ia sukai. Jadi Allah sudah uh, mengingatkan jangan sampai banyak kan di kita juga orang baru membagikan sedekah makanan ketika makanan itu sudah basi, sudah apa ya, sudah busuk begitu. Nah ini tentu saja Al-Quran mengingatkan ala hubbihi. Jangan memberikan yang sudah tidak disukai. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tahanan. Baik itu tahanan politik maupun tahanan kriminal. Di sini tidak ada pembedaan. Walaupun kita tahu sekarang ini banyak tahanan yang hartanya lebih banyak daripada orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua wa ibsaus salam, menyebar luaskan salam. Tentu saja salam di sini tidak sekedar jadi lip service, pemanis bibir, tapi salam yang benar-benar keluar dari hati nurani yang bersih. Sebab assalamualaikum itu nampaknya harus mencerminkan bahwa orang yang mengucapkan salam itu tidak ada di dalam hatinya kebencian, dendam, atau hasud dan sebagainya. Dan yang ketiga, wassalatu bil wan nasun niyam. Yang ketiga adalah amal yang bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah adalah solat di malam hari ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Solat tahajud yang dimaksud tentu saja. Memang di Quran sendiri kan surat Bani Israel jaminan bagi orang yang rajin tahajud itu Asa ayyab asak rabbuka maqaman mahmudan. Besar harapan orang yang rajin tahajud nanti di akhirat akan ditempatkan oleh Allah di surga yang bernama maqaman mahmudan. Di kita suka diartikan tempat yang terpuji. Maqaman mahmudan itu surga yang dijanjikan oleh Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah suka memintanya pada waktu selesai mendengar adzan di ujung doanya itu kan ada kalimat wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attahu. Itu kalau diterjemahkan ya Allah